الله وبركاته كريما وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بأكبر الكبائر قلنا بلى يا رسول الله قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين صدق الله وصدق رسول الكريم ini muslimin Allah, Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah kita bisa selesai laksanakan kewajiban kita untuk sholat zuhur dan kita laksanakan dengan berjamaah. Dibantu dengan ketenangan jiwa kita, keikhlasan niat kita dan tempat yang sangat mendukung dan nah, sangat baik. Mudah-mudahan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Hadirin yang berbahagia, saya ingin membawa para hadirin yang berbahagia sebentar melihat sesuatu sisi kehidupan kita yang sangat penting yang harus kita perhatikan. Tidak ada satupun di antara kita atau yang sudah berpulang ke Allah. Kita berusaha melihat sebelah sisi peran orang tua kita terhadap kita. Hadirin berbahagia, kita diwajibkan oleh Allah ayat yang ke ini. Fakata Rabbuka Allah Ta'budu Allah mewajibkan kepadamu untuk tidak menyembah illa ia kecuali hanya kepada Wa bil walidayni ihsan dan setelah itu perintah kedua di ayat itu adalah ihsan kepada kedua orang tua ihsan kalimat birrul walidain atau ihsanul walidain Jadi Allah menempatkan orang tua kita pada tempat yang sangat terhormat dalam pengabdian kita sesudah pengabdian kepada Allah yang menciptakan bumi ini, yang menciptakan segala isinya yang kita diamati yang menciptakan diri kita. Tapi sesudah itu Allah sangat menghargai peran Kedua, dua orang tua kita yang sudah dan kita menjadi dewasa dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyampaikan satu hadis yang mendukung kewajiban seseorang pada firul walidain. Rasulullah berkata, Allah "Ala tunabbiukum bi yang kabair?" Pertanyaan Rasulullah kepada para sahabat waktu itu. Apakah pernah saya menyampaikan kepada kalian kata Rasulullah dosa yang paling besar asbaril kabair para sahabat katanya salah ya Rasul benar ya Rasul kau pernah tanya tapi Rasulullah ini mengulangi kembali lagi sudah kata Rasulullah al-israr billah dosa yang terbesar itu adalah syirik pada Allah Sesudah itu adalah hukukul walidain. Birrul walidain lawannya adalah hukuk durhaka pada orang tua. Jadi antara ayat dan hadis satu menceritakan tentang kewajiban seorang anak sesudah menyebar pada Allah adalah birrul walidain dan orang yang terkeras oleh Allah Subhanahu kepada kita untuk tidak melakukan syirik menyembah pada selain dan sesudah itu, hukum walidain durhaka pada orang tua. Hadirin berbahagia, biasa mengalir berbuat baik bentuknya dalam hadis dalam Al-Quran dan hadis lebih banyak ditekankan pada sikap sikap kita kepada orang tua bukan memenuhkan kebutuhannya saja. Itu sudah kewajiban yang diakan. Yang dianjurkan dalam soal, quran telah melalui dari itu adalah melakukan sikap yang orang tua kita senang. Jangan sempat ada wajah kita pulang menemui orang tua kita dengan wajah yang tidak baik, mantap, mantap atau kita melayang kepada orang tua ketika orang tua kita menyapa dan menegur kita atau menyuruh biasa pada anak kita di rumah. Waktu anak kita kita suruh, kemudian dia melengokkan kepalanya, atau keluar dari mulutnya kalimat yang sangat kecil saja, umpamanya kalimat itu di dalam Al-Quran disebutkan. Malah takullahu ma'ufi. Itu dosa yang terbesar, kecil Jangan sampai kamu mengatakan kepada orang tua kalimat itu adalah ungkapan dari orang yang tidak suka terhadap perintah orang tua. Dan itu adalah dosa Hanya kalimat saja atau melengokkan kepala itu adalah merupakan dosa besar pada orang. tua. Bahkan apa yang lebih kecil dari itu ternyata tidak ada. Apalagi memukul dalam pengangkatan pemukul ada katakan kasar atau hati. Jangan pernah menghati orang tua. Artinya berkata keras. Sedikit menaikkan suara di depan orang tua kita itu adalah perbuatan dikatakan terdurhaka antara orang tua. Pada dasarnya setiap sikap kita, ucapan kita yang menyakiti hati dan itu adalah hukum keluarga itu adalah pendurhakaan kepada Allah. Sekecil itu saja Allah SWT Rasulnya mengingatkan kita agar agar jangan melakukan itu pada orang tua. Hadirin ini berbahagia dari kita katakan bahwa Allah SWT menempatkan orang tua kita dalam tempat anak orang dalam penampilan sesudah. Kenapa? Yang pertama adalah kita memang Allah. Tetapi yang mengandung kita adalah ibu kita. Dikatakan dalam satu ayat wahdan ala wahdi wa fisaluhu amin. Orang tua kita itu mengandung kita selama sembilan bulan dalam keadaan kita. Dan kemudian melahirkan. Dua kalimat ini terlihat dalam Al-Quran adalah sebagai jasa yang tertinggi orang tua tidak berada. Bagaimana menghargainya? Bagaimana peran orang tua kita dalam mengandung dan melahirkan? Pada suatu kali seorang Yaman memperingatkan bagaimana dia cara berbuat baik di hadapan Rasulullah, di hadapan Ibnu Umar. Seorang Yaman ini, kemana saja dia pergi, dia dihubungi Berjalan pun sampai Allah sekalipun. Karena dia letakkan ketika dia mungkin itu keperluan yang lain, sampai dia letakkan sementara. Tapi kemanapun orang tua, orang tuanya, ibunya, digendongnya, atau hubungnya berjalan kemana-mana. Setelah dia berhenti, ibu Umar, tapi sudah Laki-laki yang lain bertanya kepada Umar, ya ibu Umar, saya sudah mencoba berbuat baik kepada Allah banyak dia kemana-mana. Apakah ini cukup untuk membangun budi orang tua saya? Ya, Kata ibu Abdullah, tidak cukup. Kamu gendong pun ibu sehari-hari, sepanjang hari. Kemana dia pergi? Itu belum cukup untuk membayar sakitnya melahirkan kamu. Kata itu. Kata ini adalah kata-kata yang disampaikan oleh Rasulullah. Jadi sebenarnya kalau kita ingin membalas kebaikan orang tua kita dengan kalau kita ingin menggantungnya setiap saat supaya dia senang dan kita merasa sudah membayar kata Rasulullah. itu untuk membayar sakit melahirkan yang belum berbayar padahal di sana dikatakan seseorang merasa berikan kita suatu kepada orang tuanya dan menghargai kalau dia sudah membalas budi orang tuanya dengan sesuatu yang macam. Rasulullah mengatakan, Ya Tuhan, kamu dan harta kamu semuanya itu. Itu adalah milik orang tua. Jangan hargai dia dengan apa yang diberikan. Dan itu belum cukup. Di hadapan Allah, diri kita ini adalah milik orang tua kita. Dan kita tidak bisa mengukurnya dengan apa yang telah kita berikan secara mati. Dari itu hadirin yang berbahagia, ketika seorang memberikan sesuatu gram dengan merasa sudah cukup dan itu cukup, itulah yang dikatakan tadi. Berulang walidain itu lebih kepada sikap kita kepada Tuhan. Kenapa kita tahu? Kita ini mungkin orang tua kita sudah ada yang tiada, atau kita sekarang menjadi orang tua dari anak-anak Bagaimana memunculkan kasih sayang anak kita kepada orang tua? Tentu kita tidak ingin mengatakan balaslah kamu di eh, diedisi kamu dengan menyekolahkan segalanya. Kafir kamu nanti harus balas begitu. Itu orang tua tidak akan mengatakan demikian. Tapi kita sudah rela ketika kita mendidik anak kita Iya, ketika baik saja kita itu sudah membayar semua. Bapak bayangkan bapak pulang di kantor, ibu pulang di kantor. Disambut oleh anak. Tas kita diambil. Mama, papa, bapak, datang. Kemudian yang mengambil tas kita meletakkan tas itu di meja. Kemudian Masya Allah. Hanya dengan sikap sebagai rasanya kita sudah merasakan terhormat kita. kita. ini yang berbahagia Rasulullah Wasallam sangat menekankan birrul walidain itu kepada kita. Ya. Rasulullah mengatakan sangat merugikan seseorang atau menghilangkan kesempatan masuk surga ketika dia hidup. Itu apa? Ada di tiga masalah. Yang pertama adalah seorang membuang waktu kesempatan masuk surga atau ampun dosanya ketika Ramadan. Ramadan datang, tapi dia tidak mengambil peluang untuk mengampun dosa. Ini adalah orang yang sangat merugi. Ya kedua kata Rasulullah adalah orang yang orang tuanya masih hidup, tetapi dia membuat peluang untuk masuk surga. Artinya apa? Seorang itu membuat peluang untuk birrul walidain, berbakti pada orang tuanya dengan dalam sikap yang terbaik. Dari itu ini yang berbahagia. Orang yang kemampuannya masih sebenarnya sangat berbahagia. Dalam keadaan bagaimana kita pahami orang tua, teman ulama, makin lemah fisik. Di dalam Al-Quran juga diceritakan, siapa saja yang umumnya semakin meningkat, perangainya semakin menjadi perangai anak, bukan makin dewasa dia. Dia adalah orang tua kita. Ketika dia berumur 60 tahun, itu seperti yang setiap anak, itu harus dipahami. Dan kita juga nanti akan seperti itu. Dan itulah yang kata Rasulullah persiapkan dirimu untuk menerima kondisi orang tua kita yang seperti itu. Dia akan kembali, mungkin dia kencing di atas kasur, mungkin dia pergi kemana-mana. Tetapi kita arahkan kepada orang tua, anda berbakti untuk masuk surga. Bayangkan saja. Kalau orang tua kita hanya minta langkah, minta apa sesuatu, atau kita membersihkan tempat tidurnya, terus kita berpasangan. Sejak kita dikandung dengan susah payah. Kita langsung dibawa oh, kemana-mana. Kemudian kita melahirkan tidak ada pernah satu orang tua hanya menanggung ibu yang mengaku ketika dia mengganti atau mencuci ketika anaknya buang air. Tidak. Saya yakin tidak ada satu orang tua kecuali orang tua kita sangat baik berucap pada mulut kita atau orang tua kita menciptakan rumah. Sampai ada yang berpikir ini mengiring orang tua yang terbentuk. Ini dosa besar. Tidak ada dalam Islam. Orang tua kita karena ini sesuatu yang tidak masuk dalam konteks ekonomi dunia ini kenal politik tidak. Ini adalah hubungan antara kita dengan Allah dan hubungan antara kita dengan manusia. Hadirin yang berbahagia walaupun ada jantara kita bahwa dua kita Masih ada peluang untuk dirul walidin berbakti pada orang tua. Saya pernah mengatakan kalau orang tua kita sudah meninggal, si anak berperan kita memasukkan orang tuanya dalam itu. Karena satu hari Rasulullah sangat sahih. Jika mata itu ada apa amalmu? Apabila seorang anak meninggal, umum seluruh amal ibadahnya. Illa bin salat. Kecuali ada tiga yang tidak cocok. Yang mana dia waladun salih yadahu lahu. Kalau seorang meninggalkan anak yang sakit yang setiap sangat mendoakan orang tuanya, ini adalah amal yang tidak terjadi. Nah, doa apa yang diajarkan oleh Rasulullah? Tidak ada lain hanya doa minta ampunkan dosa orang tua kepada Allah. Nah, ini wajib kita melakukan doa. Allahumma fili dunubi wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghir. Wajib hafal. Allahumma fili dunubi ولوالديه اللهم يا عفو لأستاذ يا الله dosa kedua orang tua warhamhuma kama rabbayani saghira kasihi dia ya Allah bagaimana mereka mengasihi suatu aku masih kecil Hadir yang berbahagia Tadi saya katakan, kita berpeluang memasukkan orang tua kita dalam hidup Kenapa? Ketika kita membaca doa ini, Rasulullah menjamin satu persatu dosa kita, orang tua kita rokok seperti daun yang kering dan rantainya jatuh satu persatu. Ketika kita berdoa kepada Allah, Wafililu, wali Walidayna, orang tua kita menerima dan dosanya ratusan satu jam. Kalau setahun saja kita berdoa seperti itu, betapa pun banyaknya dosa orang tua kita. Kalau Allah mengizinkan dengan hanya satu kali berdoa Allah melakukan Masya Allah, kita sudah berarti berperan memasukkan orang tua kita ke dalam syurga. Kenapa satu kata habis? Karena doa kita. Tidak ada lagi yang diharapkan orang tua kita di sana dia di di alam kubur itu. Itu kan ampunan Allah. Dan Rasul menjamin ampunan itu akan didapatkan dari seorang anaknya. yang hati berdoa kepada Allah. Dijamin perjalanan apakah nyata saya dulu merantau meninggalkan rumah nah saya durhaka saya lari dari rumah nah saya tidak suka sikap orang tua saya saya lari ke Jakarta tetapi kita cerita bahwa saya dapat kerja di satu penambahan saya dari malu. ketika saya sudah pergi, saya pulang ke kampung saya dapat di Malang tidak tidak ada Betapa yang saya harus lakukan yang Silakan dikira. Anjuran Allah. Minta ampun, minta maaf. dan dia senantiasa kepada Allah dengan doa anda. Allah اغفر لي ذنوبي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا Karena ini jaminan Rasulullah, insya Allah Anda sekarang sudah menjadi orang saleh. Apa? Ukuran orang saleh anda sudah tahu. Anda sudah tahu itu untuk sadar kita sudah sampai. Doa kita akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Dosa kita, dosa orang tua kita akan terampun. Hal ini juga baik. Dari itu berbuat baik pada orang tua bukan saja di masa ini. Di masa ini adalah yang paling utama. Tapi kalau dia sudah tidak maka ada kesempatan kita. Dan saya yakin kalau orang tua kita yang didoakan oleh anaknya akan masuk syurga. Semua Nabi kita masuk surga, anaknya mendoakan agar orang tuanya diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. ketika sudah ini karena ini yang mengatakan agar hati Rasulullah kita yakin bahwa doa kita akan diterima oleh Allah Subhanahu dari itu hadirin yang berbahagia, birrul ini adalah satu kewajiban. Sama seperti kita menyembah Allah, hanya letaknya pada posisi yang kedua setelah menyembah. Ini jangan tidak dilakukan. Jangan kita lupa ini. Orang tua kita Buat apa pun orang tua kita kemarin. Dulu kita pernah diuji. Itu bukan satu halangan bagi kita untuk mendoakan orang tua kita masuk ke dalam syurga. Hadirin berbahagia, ada waktu sedikit lagi. Saya pernah mengarah satu, menerjemahkan satu buku dan saya tulis di akhir itu satu puisi yang untuk menutup ini akan saya bacakan kepada ibu dan bapak. Puisi itu berjudul Jurnul ini. Puisi ini saya tulis ketika saya mendapat kesempatan setelah beberapa bulan di Kuwait. Saya memilih satu buku berbahasa Arab dan saya temukan buku yang yang judulnya Birul Walid. Di sinilah apa yang saya sampaikan tadi pada Bapak dan Ibu, luar Birul Walid. Bagaimana cara kita bersikap kepada orang tua kita? Sampai saya di Indonesia menulis ketika Seketika, ingatkan ingatan semua kubung menembus alam jauh kehadiran orang tua tuaku yang telah tiada. Jemari menggerakkan, mengukirkan itu merajut perasaan dan kemurung jiwa yang sedang biasa mengayuh berpayu, berpaut kepada anak tua. Tak terasa air mataku mengalir menggelinar. Jantungku bergoncang, tubuhku mencicil. Rindu yang tak pernah putus kepada sampai kematian sampai bumi bergulung dan hancur lebur sampai nyawa dan jiwa bekerja. Buddha, bagaimana bisa aku melupakan betapa susahnya kau membawa aku dalam rahim? Badanmu semakin lama semakin lemah. Betapa sakitnya kau lahir aku perjuangan terhadap hidup dan mati. Tetapi penderitaan itu seolah hilang ketika. Ketika engkau lihat diriku sudah terbalik di sampingmu. Senyummu manja ikhlas dipenuhi harapan dan angan Selama kalian merasakan betapa enaknya air susu pemberian Buat tahun ketemu gerhana air minum terenak, termanis dan termahal yang pernah kurasakan. Engkau habiskan waktu untuk membesarkan siang dan malam. Ketiga adalah sehat, Sakitmu, sedihmu adalah tangismu. Tanganmu, dadamu, punggungmu jadi kendaraanmu setiap hari. Kau biarkan terus lapar, asalkan aku yang punya. Kau biarkan dirimu tak tidur, agar aku yang berdiri pulang. Sebentar saja aku hilang dari makanan, kau pun dan perlahan. Bila aku berada di sisimu ya Bunda, kau mainkan apa saja kesukaan. Kau nyanyikan lagu senandung yang sangat lembut. Tak sekejap pun kau lewatkan aku dari pikiran. Tak sedikit pun kau inginkan penerimaan diri. Bunda, engkau agung bagi Sama mulia hati. Engkau adalah pahlawanku. Ya. Ayah anda, engkau ibarat kayu yang berkembang melindungi aku dari segala panas matahari dan derasnya angin dan dinginnya air hujan. Engkau barat agar repot tempat berpesan. Menjaga dirimu agak kuat perkasa. Terhindar dari marah. Engkau pengawas yang tak pernah lelah. Aku dan bunda kenal Dan haflah juga engkau ada. Engkau seperti lampu yang menerangi, menerangi jalan hidup. Kau bukakan, bukakan mataku akan kenyataan dan tantangan masa depan. Engkau mulia dan dalam bersekata, ayahnya. Tetapi di manakah rahasianya, ya dan Engkau tersenyum bahagia ketika Bunda melintik ke dan melahirkan. Ketika aku menangis dan berteriak ketakutan, menyongsong kerasnya patah ini. Apakah itu kan kata dia sehingga ibu mendapatkan kesamaan tiga kali lebih banyak dari dirimu dalam ya saya jadi jantimu berdua takkan kepala. Walaupun untuk kau berdua lewat jasa kalian, menjaga di waktu hidup walau upaya dengan semua harta Bunda dan ayah dan aku belum sempat tertinggal untuk berdua buah yang enak penyegar tubuh aku belum sempat letakkan permata di rumah dari berwarna agar kau berdua bisa meniti menurunkan agar tercium harus berbuat. Aku menunjukkan bahwa orang-orang layak berkelakuan dan lebih dari Allah. Aku akan majukan cinta dan tangan Aku akan mampukan jelasan rakyat Aku akan terus alirkan sungai pahala dan ribaan Dengan doa dan amal Ya Allah, Ya Tuhan Rabb Tempatkan mereka di hari baatmu Yang terampul dan terbaik Dalam keadaan bahagia Bagi harumnya udara syurga merasakan sejuknya suasana ridha Allah mengenjam kesenangan yang tiada tarif mendapatkan pelayanan kepada bidana kumpulkan kembali kami dalam pelahannya dalam hati aku bangsa jadi Assalamualaikum warahmatullahi